Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selanjutnya melanjutkan kajian yang sebelumnya telah kita bahas bersama bahwa akibat-akibat perbuatan dosa yang kita lakukan yang dilakukan oleh seorang hamba yang akan dialami di alam barzah di antaranya seorang kafir atau seorang munafik atau seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir maka dia akan ditokol di, di, dipukul wa yudrab min min hadid yaitu akan dipukul kepalanya dengan palu dari besi sehingga berteriak yang semuanya mendengar kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Kemudian bagaimana akibat orang yang suka melakukan zina, laki maupun perempuan, maka dia akan di alam kubur akan ditaruh di atas tungku yang berapi ketika api menyala dia terangkat ketika api terpadamkan dia turun begitu seterusnya dan apa yang akan dialami oleh orang yang suka mengadu domba atau juga suka kencing tanpa satir yaitu tanpa penutup atau dia kencing tanpa cebok maka dia pun juga akan mengalami siksa kubur. Bagi orang yang suka berdusta, dia akan menyobek mulutnya, menyobek hidungnya, menyobek matanya hingga ke ujungnya. Begitu dia melakukan seterusnya. Dan bagaimana akibat perbuatan dosa, orang yang suka meninggalkan sholat wajib, dan orang yang mempelajari Quran kemudian dia menolaknya, tidak menerima isi yang apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran, maka dia akan mengalami sisa kubur dengan dipecahkan kepalanya dengan batu dan begitu seterusnya dia melakukan sampai hari kiamat. Dan bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat di alam kubur, neraka akan dinampakkan kepadanya siang, pagi dan sore sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Bahwa neraka akan dinampakkan kepadanya pada sore hari, pada pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat nanti masuklah mereka mereka memasukkan keluarga Fir'aun kepada adab yang lebih pedih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang mengalami azab kubur, dia akan dinampakkan neraka kepadanya. Demikian orang yang mengalami nikmat kubur, akan dinampakkan kepadanya sorga. Oleh karena itu, masih ada waktu bagi kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dari mengadu domba, bertobat dari perbuatan zina, bertobat dari perbuatan kencing tidak cebok atau suka berdusta dan kadang juga meninggalkan sholat wajib dan menolak Al-Quran termasuk juga orang yang makan harta riba nanti di alam kubur dia akan berenang di lautan darah dan mulutnya akan dimasukin batu besar demikian seterusnya dia lakukan sampai hari kiamat untuk selanjutnya adalah aku batul khuyala akibat orang-orang yang sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dari Salim bin Abdullah yakni Ibnu Umar an Abu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ketika seorang menjulurkan izarahu yaitu sarungnya di bawah mata kaki maka dia akan ditenggelamkan dengannya dan dia berteriak di dalam tanah sampai hari kiamat al Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa isbal merupakan dosa besar bagi orang-orang yang sombong. Kemudian disebutkan oleh Muhammad bin Saleh Al-Saimin bahwa dalam hal ini banyak orang-orang menjadi orang alim. Karena kenapa? Karena yang satu mengatakan kalau menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, mata kaki, kalau tidak sombong maka tidak masuk di dalamnya. Namun kalau sombong masuk di dalamnya karena hal ini muqayyad bil khuyala. Maka kalau ada mutlak dan muqayyad, muqayyad yang diambil. Begitulah mereka mengatakan. Dan beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Salih dalam syar Usul minimil Usul beliau mengatakan bahwa Abu Bakar tatkala itu beliau menggunakan sarung menjulur di bawah di bawah mata kaki karena beliau ketika terangkat yang sebelah turunlah yang sebelahnya. Ketika turun sebelah terangkat yang sebelahnya. Maka di sini diberikan oleh Nabi SAW yaitu tazkiyah bahwa beliau tidak sombong dan siapakah yang merasa mendapatkan tazkiyah dari Nabi kata beliau yaitu mendapat rekomendasi bahwa dia tidak sombong ya. itu beliau katakan sehingga kalau Abu Bakar dikatakan karena engkau tidak sombong ya maka karena merupakan tazkiyah rekomendasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau dan siapakah di antara kita yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kalau kita menjulurkan kain di bawah mata kaki, kaki kita karena ketidaksombongan. Dan Ibnu Hajar al Asqalani membawa sebuah hadis dalam Fathul Bari, "Wa iyyaka wa jarral izar fa inna jarral izar minal mukhayyalah." Maka hati-hatilah engkau dari menjulurkan kain sarung atau celana di bawah mata kaki karena menjulurkan kain sarung atau celana di bawah kaki minal mukhayyalah termasuk dari dari kesombongan. Oleh karena itu orang yang menjulurkan disebutkan dalam hadis ini ya, sebagaimana sudah diriwayatkan sebelumnya bahwa bainama rajulun yajurru izarahu id khusifa bihi huwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah maka seseorang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki, maka ditenggelamkan dengannya dan dia berteriak di dalam tanah sampai di hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, ayo ikhwah, maka pantaslah apa yang disebut oleh Muhammad bin Saleh Al-Saimin. Kenapa dalam hal ini tiba-tiba seseorang menjadi seorang alim kata beliau. Menggunakan kaidah usul fikih al-muqayyad muqaddam al-itlaq. Al-muqayyad jika ya, jika tazama bain al-muqayyad al-mutlaq yuqaddam muqayyad ala al-mutlaq. Apabila bertabrakan antara muqayyad dan mutlak, kemudian didahulukan yang muqayyad di atas yang mutlak, namun ketahuilah kata beliau, orang yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau dikatakan tidak tidak sombong. Lantas kata beliau pula, siapa di antara kita mendapatkan rekomendasi dari beliau? Pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak sombong ketika kita menjulurkan kain kita, baik sarung maupun celana di bawah mata kaki. Bahkan dari jalan yang lain, dari Abdullah bin Umar, marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hajar membawakan sebuah hadis, "Wa iyyaka wa jarral izar, fa inna jarral izar min al mukhayyalah." Maka janganlah engkau hati-hatilah engkau dari menjulurkan kain di bawah mata kaki karena hal tersebut merupakan kesombongan, termasuk kesombongan min al mukhayyalah. Jadi ketika menjulurkan kain di, di bawah mata kaki itu, itu juga termasuk kesombongan. Sehingga kita harus hati-hati dalam masalah ini. ya Termasuk juga orang yang sholat, menjulurkan menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, Allah tidak melihatnya, Allah tidak memandangnya. Dan ini menunjukkan bahwa itu merupakan dosa besar. Karena ini ada ancaman ya dengan Allah tidak memandangnya dan juga ada ancaman yaitu yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah berteriak di dalam tanah sampai hari kiamat waliyadu billah Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahmatullah yang berikutnya adalah qubatul mayyit dibuka bukai ahli alaihi idza kana nau min sunnatihi yaitu akibat yang akan diterima oleh mayit disebabkan tangisan keluarganya atasnya apabila hal tersebut merupakan ya sunnahnya dalam pengertian maksudnya di sini adalah wasiatnya karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam innal mayyit la yu'adzab bi buka'il hayy nah, yu'adzabul mayyit bi buka'i ahlih bahwa jenazah itu mayit itu akan diazab tersiksa dengan tangisan orang yang hidup atau tangisan keluarganya. Dan Imam Bukhari mengatakan memberikan bab kalau Nabi SAW yu'adzab al-mayyit bi ba'di bubuka yahlih alaihi idza kana an-nawm min sunnatihi. Bahwa mayit itu akan tersiksa dengan sebagian tangisan keluarganya apabila hal itu merupakan uh, pesanan dia ketika hidupnya. Namun Syekh Albani mengatakan dalam al Janaiz karena ada juga hadis yang mengatakan la adab al-mayyit dibuka ahli tidak teradab seorang jenazah dengan tangisan keluarganya, maka di sini uh, beliau mengatakan bahwa kalau ada orang yang berwasiat kepada keluarganya agar menangisi kematiannya, maka itulah yang akan menjadi siksaan baginya. Sebab kalau tidak, maka tidak. Terutama apabila dia berwasiat kalau aku meninggal, janganlah kalian menangis. Dalam pengertian menangis di sini adalah menangis yang sifatnya an-niyahah, yaitu meratap. Bukan tangisan yang biasa. Adapun tangisan biasa ketika salah seorang keluarganya meninggal adalah sesuatu yang yang wajar, manusiawi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau juga pernah menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia dan beliau menangisinya. Sehingga ada sahabat yang menyatakan keheranan atas tangisan Nabi beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau SAW mengatakan apakah mau dicabut rasa rahmat dari dari dadamu. Maka di sini ikhwan fitin rahmani wa rahmakumullah bedakan antara tangisan yang biasa dengan tangisan yang sifatnya an-niyahah yaitu meratap seperti seorang wanita ditinggal suaminya kemudian berteriak-teriak mencabut rambutnya, memukul-mukul pipinya, lempar-lempar piring, lempar gelas dan lain sebagainya dan berteriak-teriak, maka ini merupakan tangisan yang sifatnya anniyaha. Pertama, haram bagi dia untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, yaitu kalau si mayit itu tidak berwasiat atau bahkan berwasiat sebaliknya agar menangisi dia ketika dia meninggal dunia, maka itulah yang akan menjadi azab yaitu akan menyiksa mayit tersebut dalam kehidupan uh, di alam barzakh. Oleh karena itu ikhwan fitri rahimani wa rahimakumullah kita sebagai orang yang mengerti agama hendaklah kita berwasiat kepada keluarga kita agar jangan sampai menangisi kematian kita dengan tangisan-tangisan yang dilarang yaitu an karena ini merupakan larangan. Ya, karena itu merupakan larangan. Seperti sebagian orang sampai menyewa tukang tangis. Agar apa? Agar tahu bahwa kematiannya ditangisi orang. Kematiannya ada yang menangisi. Sehingga seakan-akan ada yang kehilangan. Sehingga seakan-akan ada orang yang memang dia memiliki kedudukan dan seterusnya. Maka dia perlu menyewa orang-orang yang menangisi untuk meratap kematiannya maka ini akan membawakan siksa kepadanya ya karena masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai tanggung jawab maksudnya kalau kita sebagai kepala rumah tangga tidak berwasiat kalau kita mati jangan sampai teriak-teriak ya atau bahkan berwasiat sebaliknya itu akan menjadi tanggungan kita di alam kubur yaitu orang akan tersiksa dengan tangisan keluarganya yang sifatnya an-niyahah. An-niyahah itu sendiri haram bagi pelakunya dan juga akan berakibat pengaruh buruk kepada keluarganya yang meninggal. Karena yu'ainnal mayyit la yu'azzab bi buka'il hayy. Karena seorang jenazah, seorang mayat itu akan teradab tersiksa dengan tangisan orang yang hidup. Ah, sehingga mari kita perhatikan bagaimana sunnah mengajarkan ketika keluarga kita mau meninggalkan dunia ini ditalkin ya sebagaimana uh, Nabi SAW bersabda laqidu mautakum biqauli la ilaha illallah talkinlah ya jenazahmu itu orang yang mau meninggal bukan mayit di sini orang yang yang sudah meninggal tapi sebelum meninggal masih sadar ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah sebab mangkana asru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir hidupnya ucapannya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga tidak sebagaimana orang mengatakan jangan engkau tuntun orang yang mau meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah karena khawatir nanti dia tidak sampai mengucapkan kalimat tersebut artinya ketika dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal maka ini adalah akal kita ya sementara Sunnah mengajarkan agar kita mentalkin orang yang, yang mau meninggal dan dia masih sadar, bisa menirukan, kita tuntun dia dengan ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun kalau tidak sadar, tidak ada artinya. Ketika sadar, ketika bisa mengucapkan, kita tuntun. Dan Syekh Al-Imam Al Abdul Aziz Ibn Abbas Beliau menyebutkan dalam fatwanya, apabila seseorang sudah menyebutkan kalimat tersebut, maka janganlah kita sibukkan dengan kata-kata yang lain. Biarkan ucapan la ilaha illallah menjadi ucapan yang terakhir yang keluar dari lisannya. Dan kalau dia sampai mengucapkan kata-kata yang lain setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dianjurkan untuk menuntunnya lagi agar dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga dengan harapan itu menjadi ucapan yang akhir yang keluar dari lisannya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa yang ucapan terakhir dari lisannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Demikian beberapa keterangan yang bisa kami sampaikan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seorang di dalam kehidupan alam barzakh. Kalau disebutkan alam barzakh, maka yang dimaksud adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bukan hanya orang yang ada di dalam kubur saja sebagaimana sudah keterangan berlalu karena yang namanya barzakh itu adalah pemisah antara kehidupan dunia akhirat bukan berarti orang yang tidak dikubur kemudian tidak mengalami siksa kubur sebagaimana pernah menjadi satu keyakinan seseorang kepada keluarganya dia berpesan kalau aku meninggal maka bakarlah jasadku dan buanglah ke laut dengan anggapan biar Allah tidak bisa menyiksanya. Namun ketika berhadapan dengan Allah, Allah menanyakan kenapa engkau melakukan itu? Apa jawabannya? Karena aku takut denganmu ya Allah. Allah memaafkan dia. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita ini memiliki persiapan-persiapan menghadapi kematian kita, dan kita mohon kepada Allah dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kemiskinan, kefakiran kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang mati bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang-orang yang mati dalam keadaan kita berbuat baik. Ya, di antaranya meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita takut dari perkara-perkara yang membuat kematian kita su'ul khotimah. Bagaimana sudah sering kita dengarkan hadis Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali satu langkah. Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian Alkitab telah mendahului dia, yaitu catatan amal takdirnya. Lalu apa? Dia di, di akhir hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka naudzubillahi min dalik Nabi saw bersabda wasallam bersabda innamal a'mal bil khawatim sesungguhnya amal itu adalah tergantung pada akhirnya maka di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah dalam kehidupan kita sebab salafus saleh meskipun mereka sudah baik dikatakan as-salaf as-saleh Orang-orang yang akidahnya lurus, ibadahnya baik, maka mereka pun juga menangis sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dengan hadis tersebut. Menangis dengan hadis yang kita dengarkan tadi bersama. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Itulah akibat-akibat perbuatan dosa, keterangan yang bisa kita dengarkan yaitu ketika menghadapi alam kubur atau alam barzah. Ya, dinamakan alam kubur, kata Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, karena pada umumnya orang-orang yang mati itu dikubur, baik itu orang Islam maupun di luar Islam. Namun pada hakikatnya adalah alam barzakh, sehingga meskipun tidak dikubur, dimakan binatang buas, tenggelam, tidak diketemukan di mana jasadnya berada, hancur dimakan ikan, maka itu pun juga termasuk juga akan mengalami yaitu nikmat kubur ya atau nikmat di alam barzakh maupun azab di alam barzakh. Ayo ikhwah. Kemudian berikutnya adalah akibat perbuatan dosa yang akan dihalami oleh seorang nanti pada hari kiamat. Uqubatul ma'ati yaumal qiyamah, akibat-akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seseorang pada hari kiamat nanti. Yang pertama, uqubatul mani'iz zakat. Akibat makanya di sini kalau disebutkan dalil-dalil tersebut, ya maka kita ber berhenti kepada dalil. Tawakuf alat dalil. Ketika dalil menjelaskan begitu yang akan dialami oleh seseorang dalam barzah, maka kita pun tidak akan menanyakan yang lain kenapa ini tidak, kenapa itu tidak. Maka kita berhenti kepada dalil dan kita berhenti kepada keterangan yang ada. Ketika ada dalil menjelaskan apa yang akan dialami dalam barzah, maka itu yang kita yakini. Adapun dari kiamat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka nanti orang ini Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan walam yu'addi zakatahu, mustila maluhu yaumal qiyamah suja'an akra' lahu zabibatan yatukuhu yaumal qiyamah, thumma yaqul ana malik ana kanzuk ana maluk ana kanzuk thumma tala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رواه البخاري An Abi Hurairah radhiallahu taala an. Barang siapa yang telah diberi oleh Allah harta kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya yang ia miliki yang ia tidak keluarkan zakatnya itu pada hari kiamat nanti akan dimisalkan berupa syaja'an akra' lahu zabibatan orang yang berani orang yang botak yang memiliki zabibatan yaitu apa seperti zabib itu anggur yang kering dikeringkan yaitu kuhu yaumal qiyamah yang akan dipikulkan nanti pada hari kiamat. Dan dia akan mengatakan, anak maluk, aku hartamu, anak kanzuk, aku adalah simpananmu. Kemudian beliau membacakan ayat pada surat Al-Imran ayat 180, janganlah mengira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir terhadap apa yang telah mereka yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu lebih baik dari bagi mereka Artinya janganlah mengira orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir, karena bakhil ya terhadap apa yang telah Allah berikan berupa harta maka itu dianggap baik bagi mereka tidak bal syarul lahum bahkan itu merupakan kejelekan baginya dan akan dipikulkan nanti berupa al-hayyah Ya, di sini yaitu syaja'an aqra' lahu zabibatan yaitu berupa al-hayyah yaitu ular ya yang akan dikalungkan kepada kepada dia. Demikian. Oleh karena itu kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ketahuilah bahwa nanti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya diserupakan seperti ular yang berbisa ia akan dikalungkan di kepalanya kepada orang tersebut naudzubillahi min Kemudian ayuhal ikhwah orang-orang yang tidak mau melakukan zakat walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum alim Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, pada hari yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa duruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari di mana akan dipanggang bagi di mereka di neraka jahanam ya kemudian mereka akan Eh, digosok ya dengan setrika ada dari api neraka di jidat mereka, di punggung mereka, di pinggir mereka dan dikatakan inilah ya yang telah kau simpan untuk dirimu diri kalian. Fazuku ma kuntum taknisun. Maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan itu. Ketahuilah bahwa harta ini ya bukanlah sesuatu yang akan kita bawa dalam kehidupan akhirat namun akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Sehingga Nabi mengatakan bahwa para sahabat kalian ini mencintai hartanya ahli waris. Ya. Tidak demikian ya Rasulullah. Sebab hartamu yang sebenarnya adalah harta yang telah kau infakkan, harta yang telah kau makan dan harta yang telah kau infakkan. Adapun yang lainnya adalah milik ahli waris. Oleh karena itu orang-orang suka dengan hartanya ahli waris. Iya kalau ahli warisnya merupakan generasi yang bisa menjaga agama ini sehingga dia berbuat baik kepada orang tuanya yang meninggal, mendoakannya, bersedekah yang pahalanya ditujukan kepadanya. Namun kalau mereka orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang jauh dari ilmu, kemudian kita meninggalkan generasi itu dengan harta, bisa-bisa mereka itu bertengkar karena harta warisan, dan juga kadang terkadang mengumpat orang tuanya karena orang tuanya dikatakan tidak becus dalam mengurusi anaknya dalam masalah harta dan seterusnya. Naudzubillahi min dalik. Oleh karena itu harta yang disimpan, harta yang dibiarkan tidak diinfakkan di jalan Allah, yang seharusnya diinfakkan di jalan Allah, sudah saatnya dikeluarkan zakatul mal, kemudian disimpan, maka kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat taubah "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yaitu dengan azab yang sangat pedih naudzubillahi min dzalik Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu nanti akan dirupakan hartanya seperti ular, ya. Ular yang berbisa yang akan dikalungkan di kepalanya. Nauzubillahi min dalik Kemudian yang kedua adalah uqubatul musbil wal mannan wal mulfik atau bil halaf bil halaf Akibat orang yang musbil dan orang al-mannan yaitu orang yang suka mengundat-undat pemberian dan orang yang menginfakkan hartanya dengan sumpah palsu. Ya, orang berjual barangnya dengan sumpah palsu. Apa kata Nabi SAW? Salatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله ثلاث مرار قال أبو الذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق في العتو بالحلف الكاذب رواه مسلم والنسائي ada tiga golongan Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat serta tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dhar mengatakan, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sampai tiga kali. Dan berkata Abu Dhar, mereka rugi. Mereka rugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Apa kata beliau? Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah al-musbil, yaitu orang yang isbal. Jadi orang yang isbal menjulurkan kainnya di bawah mata kaki bagi laki-laki dia tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun orang yang mengatakan bahwa itu kalau dilakukan dengan kesombongan, ketahuilah bahwa di dalam riwayat bagaimana dari Abdullah bin Umar juga yang juga disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya wa iyyaka wa jarral izar fa inna jarral izar minal mukhayyalah ya hati-hatilah engkau dari menjulurkan kain di bawah mata kaki karena menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Maka menjulurkan kain di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan. Itu sendiri kesombongan. Bagaimana kalau itu dilakukan dengan yang sombong? Maka akan berlipat. Dan yang yang kesombongan ini ya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah maka kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah dan menjulurkan kain di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan apalagi kalau dilakukan dengan dengan sombong maka akan lebih berat lagi wal mannan yaitu orang yang mengundat-undat pemberian wal munfi atau bil half dan orang yang menjual harta bendanya dengan dengan sumpah palsu maka mereka akan mengalami uh, azab atau akibat di hadapan Allah pada hari kiamat di mana Allah tidak akan mengajak mereka berbicara di mana Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmatnya di hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang sangat pedih Bagaimana kalau kita alami hal ini ketika hari kiamat di mana pada hari kiamat ini yaitu kita akan mengalami perkara yang sangat dahsyat dari perkara-perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Taibin tentang masalah orang yang menyulurkan kainnya di bawah mata kaki ya Kebanyakan mereka kata beliau ketika menghadapi dalil-dalil yang berkaitan dengan ini menjadi alim seketika, menjadi orang yang berilmu seketika. Karena apa? Langsung menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh ya dengan mengatakan al-mutlaq al mutlaq wal muqayyad. Ya, yuhmalu al-mutlaq alal muqayyad yaitu dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ya. Maka beliau katakan Abu Bakar dikatakan tidak sombong oleh Nabi. Lantas yang mengatakan kita kita tidak sombong siapa? Apakah ada jaminan? Sementara Nabi mengatakan pada hari yang sudah kita dengarkan bersama bahwa menjulurkan di bawah mata saya itu termasuk kesombongan. Dan kalau itu dilakukan dengan sombong, maka lebih parah lagi. Karena itu dikategorikan termasuk dari min khuyala, yaitu minal minal menjadi kesombongan. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang ketiga uqubatu al-mutakabbirin akibat perbuatan dosa orang-orang yang sombong nanti dari kiamat Rasulullah SAW bersabda dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, يخشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال الذر في سور الرجال يغشاهم الظل من كل مكان يساقون إلى حين في جهنم يقال له بولس تعلوهم النار الأنيار يسقون من أصارة أهل النار إنة الخبر رواه الترمذي dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Uh, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat ya akan dikumpulkan yaitu seperti Abdur ya di suatu Rijal Abdur sini adalah kayak jagung jadi bentuk manusia di mana orang-orang yang uh, sombong ini ya disebutkan dalam hadis yang lain ketika disebut oleh Ibnu Asir bahwa kila ya Rasulullah wa oh ma tinatul khabal sadidul ahli nar. Ya. Apa itu tinatul khabal? Yaitu sadid ahli nar. Ya. Orang-orang yang akan dikumpulkan di dalam api neraka nantinya. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang sombong nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Dipegang oleh Allah langit dan bumi dan ditanyakan mana orang-orang yang sombong. Ya. Inilah akibat dari perbuatan orang-orang yang menyombongkan dirinya di permukaan bumi seakan-akan dia merupakan orang yang tidak ada duanya di permukaan bumi menyombongkan diri dan sombong dalam agama adalah orang yang menolak kebenaran orang yang meremehkan manusia dan orang yang disebutkan Nabi SAW Al-Kibr Batrul Haq wa nas orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia maka orang yang sombong yashahumuz dzul mingkul limakan, maka akan kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai macam tempat dari berbagai tempat yusaku nalis ila sijinin fi jahannam mereka akan digiring ke sijen si jahannam yaitu uh, penjara di dalam api neraka jahanam yang namanya bulas ya. Yukaulahu bulas ta'luhum narul anyar di mana api api neraka akan mengelilingi mereka ya. naudzubillahi min dalik naudzubillahi min dalik itulah orang-orang yang orang yang sombong Iskauna min usorat ahli nar sinatal khabal maka mereka akan diberi minum dari usorot ahli nar, minuman-minuman ahli neraka yang namanya tinatal khabal. Ya, sodid ahli nar, minuman ahli ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah kalau kita sombong apa yang, yang patut kita sombongkan dalam kehidupan dunia ini. Orang yang sombong dalam kehidupan dunia ini ya ketahuilah sebenarnya disebut mutakabbir atau mustakbir, orang yang merasa besar padahal sebenarnya dirinya itu kecil. Ya. Dirinya kecil. Besarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalul dzur. Akan dikumpulkan orang langsung mengajar kiamat seperti azur, yaitu seperti afan tadi saya adalah seperti semut kecil ya, yang berbentuk orang di mana kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai macam arah dan digiring menuju kepada sijin fi jahannam yaitu penjara di api neraka yang namanya bulas di mana diliput oleh api dari berbagai macam penjuru dan diberi minum dari api neraka naudzubillahi min dzalik ayo ikhwah kemudian berikutnya adalah ubatun naihah di dalam tatub qabla mautiha akibat perbuatan dosa bagi orang yang niyahah yaitu bagi orang yang meratap sebelum dia bertobat. Maka Nabi SAW bersabda, An-na'ihah idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa alaiha, wa alaiha sirbal min katran wa min jarab. Bahwa orang yang meratap, meratapi kematian, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat sementara mereka memiliki baju ya yaitu dari besi ya. kemudian uh, juga baju dari tir ya yaitu dari tir hitam ya dan juga baju dari dari besi yang panas itulah akibat perbuatan dosa yang akan dialami eh, oleh orang-orang dalam kehidupan akhirat nanti di antaranya tadi sudah saya sebutkan orang yang tidak mau melakukan zakatnya orang yang musbil, orang yang suka mengundat-undat pemberian, ya, orang yang suka bersumpah palsu dengan harta yang dijualnya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak dilihat dengan pandangan rahmat dan tidak disucikan dan bagi mereka adab yang pedih. Akibat orang yang sombong nanti akan dikumpulkan pada kiamat seperti di semut kecil yang berbentuk manusia, diliputi kehinaan dari berbagai macam tempat dan digiring ke penjara di neraka jahanam, kemudian diberi minuman dari api neraka, naudzubillah. Dan orang-orang yang suka menangisi, meratap, ya, meratapi orang-orang yang meninggal, itu juga akan diberi yaitu baju dari tir dan baju dari besi. Naudzubillah min dalik. Demikian barangkali yang Umar yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ahfadir Umar. Hafizullah taala tafadhal. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di hari ini seputar tentang akibat perbuatan dosa di alam barzah dan juga akibat perbuatan dosa yang menimpa seseorang nanti pada hari kiamat. Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya lebih jauh dan lebih dalam tentang materi yang telah beliau sampaikan di hari ini. Anda bisa bertanya melalui telepon di 0218236543 atau di pesan singkat kami di 0819896543. Akan tetapi Ustaz sebelum kita lanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu. Nah. Baik. Namun uh, demikianlah para pendengar kami akan jeda beberapa saat ke depan dan setelah jeda berikut ini kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Zihafidullah Ta'ala dari pembahasan materi yang beliau sampaikan di sore hari ini. Berikutnya kami akan jeda terlebih dahulu. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah para pendengar semua setelah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri al Syafilullah Ta'ala dari pembahasan tentang akibat perbuatan dosa di alam barza dan juga akibat perbuatan dosa yang akan menimpa seorang di hari kiamat. Dan selanjutnya kami akan buka untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada beliau melalui telepon di 0218236543. Untuk yang pertama Ustaz dari telepon kita Ustaz. Ya, Nah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, uh, Ustaz, Assalamualaikum. Uh, Ustaz, uh, bagaimanakah uh, dosanya orang yang sudah mengenal sunnah, kemudian dia lalai, dengan orang yang menolak sunnah, Ustaz? Nanti di uh, apa perhitungan itu bagaimana dosanya? Apakah sama atau bagaimana, Ustaz? Syukur. Iya, cukup Pak ya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Uh, adapun dosa bagi orang-orang ya yang sudah mengerti kebenaran atau orang yang memiliki kedudukan seperti orang-orang yang memiliki ilmu maka dosanya itu akan dilipat gandakan bagaimana uh, di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna nabi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al azab dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Wahai Nabi, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang berbuat dosa yang jelas yaitu berzina, yudha'af laha al azab dhi'fain, akan dilipat gandakan dua kali. Wa kana 'ala Bukan kana 'ala Allah siro Yang demikian bagi Allah sangat mudah. Maka orang yang mengerti, orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan, maka dia akan mendapatkan dosa lebih dilipat gandakan dua kali. Apabila dia memiliki kedudukan, syarful disebutkan jalul hak syarful amil. Ya, jadi kedudukan seseorang ini akan mempengaruhi juga apabila dia termasuk orang yang ngerti kemudian dia ber, berlakukan hal itu dan dia termasuk orang-orang yang menjadi panutan maka dosanya lebih berat lagi ya akan dilipat gandakan dan juga sebaliknya umayyah may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'ti hajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima dan barang siapa yang melakukan ketaatan di antara kalian karena Allah dan Rasulnya ya, untuk Allah wa rasulihi dan rasulnya dan berbuat amal soleh kami berikan kepadanya pahala dua kali dan kami berikan kami siapkan baginya yaitu rezeki yang mulia. Kemudian juga misalkan perbuatan dosa yang dilakukan di waktu waktu yang dimuliakan seperti waktu puasa berdusta di luar puasa berdosa dan berdusta di waktu puasa dosanya lebih besar Demikian kalau dilakukan di tempat-tempat yang dimuliakan seperti di Mekah, di, di tanah haram, ya, maka itu lebih berat lagi dosanya kan yang akan dipikulnya. Tentunya kita hendaklah uh, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang masing-masing kita ini ya tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari perbuatan yang salah karena kullu bani adam khata wa khairu al-khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah dan orang yang paling baik di antara orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kembali kami angkat melalui pertanyaan lewat telepon Ustaz dengan Abu Abja di Cikarang Baru. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, Ana mau tanya nih Ustaz, bagaimana hukumnya mengakikain orang yang sudah meninggal. Orang tua kita uh, apa itu tahu belum pernah akikah gitu. Apakah itu termasuk menemui perkara-perkara sunnah Rasul? Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. iya yang saya tahu akikah itu adalah untuk anak yang lahir ya. Seperti Nabi mengatakan kullu gulamin ya, rahinatun bi setiap gulam ya anak kecil gulam itu anak-anak kecil ya dan di hadis kullu mauludin setiap yang dilahirkan itu tergadaikan oleh akikahnya yudbah anhu yauma sabihi ya ra'suhu wa yusamma kemudian diberi nama apa namanya diakikahkan disembelihkan pada hari yang ketujuh Kemudian di yukhlaq ra'suhu, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya hadisnya sahih ya di sana Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kemudian adapun uh, ada hadis ulama berbeda pendapat dalam derajatnya tentang kalau sudah 21 hari. kita ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Adapun lebih lebih daripada itu, Allah alam tidak saya mengambil pendapat tidak uh, ada kewajiban untuk diakekahkan ya karena akekah itu bagi anak yang gulam yang sudah lepas dari gulam selesai ya dalam ada yang lain maulud yang dilahirkan demikian Allah alam nah Ustaz baik Ustaz dan selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Ustaz kami angkat melalui pesan singkat Ustaz yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Ustaz Barakallah. Ustaz, apakah beda antara siksa kubur dengan siksa di neraka? Lalu apabila seseorang sudah disiksa di alam kubur, apakah dia tidak akan diringankan siksaannya di dalam neraka? Silakan Ustaz. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati ya adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab." bagi orang yang terdapat di alam kubur, ya, maka neraka akan dinampakkan baginya pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat nantinya akan dimasukkan pada azab yang lebih pedih daripada itu. Oleh karena itu dalam hadis yang diwatan dari Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu taala yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam eh, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya Imam muhammad disahihkan oleh Al-Albani bahwa orang yang mengalami adab di alam kubur ini ya waktu ditanya oleh mungkar nakir tidak bisa menjawab ngomongnya ha ha adri aku tidak tahu aku tidak tahu kemudian dipukul dengan palu besi yang berantakan ya dan juga dalam lain tulang rusuknya itu berantakan lalu setelah itu datanglah kepadanya orang yang jelek rupanya bajunya baunya busuk bajunya jelek mukanya jelek ya mengerikan lalu dia Ditanya, siapa engkau? Kata orang si mayit. Apa jawaban orang ini? Ana amalukan khabis. Aku adalah amalmu yang buruk. Apa kata si mayit? Ya Rob, la takumisa'ah. Ya Allah, jangan engkau segerakan hari kiamat. Karena apa? Karena hari kiamat nanti di akhirat akan lebih parah lagi azab yang akan dialami. Ya, itu pun juga kembali hak Allah Apakah Allah SWT akan memberikan ampunan nanti di akhir kiamat disebabkan banyak faktor Allah alam bisawab semoga kita sebagai orang beriman dan juga saudara-saudara kita orang Islam mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan juga mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan cobaan-cobaan ketika dalam kehidupan dunia dan dan lain-lain Allah alam bisawab demikian. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah orang yang pakainya di bawah mata kaki karena ketidaktahuannya atau juga karena sebab mode atau tren yang sedang ada, termasukkah ke dalamnya sebagai bentuk kesombongan? Lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan orang itu dengan alasan satu saat nanti juga dia akan tahu? Silakan Ustaz. Adapun ketidaktahuan, ya, mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi, Inna Allah tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukru alaih bahwa Allah mengampuni dari umatku karena al khata' salah tidak tahu, tidak sengaja, karena ketidaktahuan, dan anisian karena lupa dan karena terpaksa. Mudah-mudahan itu. Adapun mengikuti mode, ya, itu pun juga kami tidak tahu juga, ya. Maka mengikuti mode, modenya siapa? Kalau modenya orang kafir, ketahuilah Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum satu kaum, mengikuti modenya satu kaum, maka mereka bagian dari mereka, bagian dari kaum tersebut. Ya, adapun karena yang bertanya adalah karena melihat orang lain tentunya ada yaitu pintu nasihat yang harus dilakukan tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, penuh kasih kasihan ya. Karena sebagaimana pernah saya nukil e, perkataan Syaikhul Islam yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam Kitabul Ilmi bahwa melihat orang salah itu lihatlah pertama dengan ainul qadar dengan pandangan takdir yang kedua dengan ainur rahmah dengan pandangan kasihan takdir bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena uh, apa namanya takdir Allah karena Allah itu takdir nih ya. dan kita melihat orang salah dengan pandangan kasihan karena dia akan mendapatkan ancaman dari uh, siksa sehingga kita perlu saya dengan cara yang baik dan ikhlas ya dengan mengharap pahala dari Allah la an Allah bika rajulan لأن يهدي Allah bika rajulan dan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraanmu itu lebih baik daripada onta merah. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz masih dari dari pesan singkat Ustaz yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maman di Priok Ustaz, Ana mau bertanya, ada satu firqah yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur, lalu bagaimanakah hukumnya terhadap firqah tersebut dan apakah orang yang di yang mengingkari azab kubur ini akan mendapatkan azab di dalam kubur ataukah dia dalam neraka? Silakan Ustaz. Hadis yang menjelaskan tentang azab kubur, nikmat kubur, mutawatir. Bagaimana pernyataan Ibnu Abi Na'is Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah. Bahkan Al-Quran yang mengatakan yang saya sebutkan tadi yaitu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adzab bahwa neraka akan dinampakkan kepadanya yaitu kepada si mayit ini pada pagi hari dan sore hari sebagaimana hadis yang mengatakan ketika seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dinampakkan neraka baginya dibuka pintu neraka baginya sepanjang mata memandang. Maka bagi orang yang sampai mengingkarinya ketika sampai kepadanya hujah, maka apa yang bisa eh, berakibat badannya bisa kufur kalau memang dia ya tahu bahwa sudah sampai kepadanya hujah. Ya, bisa bisa mengeluarkan dia dari dari Islam. Tentunya kita jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan orang dari Islam. Ini adalah al-wa'id yaitu ancaman. Namun tidak selalu ya apa yang menjadi ucapan kufur atau perbuatan kufur serta merta mengeluarkan orangnya kafir tapi ancaman ya dan sini secara, secara umum adapun ketika takyin maka kita perhatikan ya ketika takyin maka kita perhatikan dengan baik demikian Ahmad. Nah Ustaz. Baik Ustaz masih ada waktu beberapa saat ke depan Ustaz kita akan angkat melalui telepon Ustaz. Ya, dari Syahril di Cakung Timur. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz Ana ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi orang yang berbuat bid'ah? Lalu dia menganggap tidak apa-apa kecuali kalau berbuat kesirikan dengan uh, bahwa berbuat bid'ah itu nggak apa-apa yang penting tidak berbuat syirik-syirikan. Bagaimana cara ya, menanggapi Ya, cukup ya. Ini? Ya. ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tentunya jawabannya sangat panjang tapi singkatnya adalah Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, apabila kalian mencintai Allah, yang katakan Muhammad, kul, katakan Muhammad, Nabi disuruh mengatakan kepada siapa saja, Ya, siapa saja kita semuanya. In kuntum Allah apabila kalian mencintai Allah fattabi'uni kata Allah. Maka ikuti aku yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara cintanya kepada Allah. Maka ibadah bentuk cinta kita kepada Allah. Maka cara ibadah fattabi'uni ikuti aku ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian jawabannya apa? Jawabul amarnya apa? yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini penting bagi kita. Sehingga Al Hasan Al Basri beliau mengatakan orang yang menyatakan cintanya kepada Allah diuji dengan ayat ini. Diuji. Ya, maksudnya apakah sesuai dengan cara Nabi dalam mencintainya? Dan Al Habib Mukasir ya yang madhabnya Syafi'i beliau mengatakan apabila ada orang yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak menggunakan cara-cara Nabi Muhammad SAW ketahuilah orang itu pendusta ya. maka kalau dia menyadari hal itu bid'ah tidak boleh ya kemudian mengatakan nggak apa-apa ya dan tahu makna bid'ah tapi saya yakin kalau tahu makna makna bid'ah faham betul saya yakin tidak akan seperti itu oleh karena itu juga harus hati-hati dalam mensikapi ya orang-orang yang berbuat bid'ah ya disebabkan banyak perkara mungkin tidak ngerti dan lain sebagainya, maka ini perlu kehati-hatian, timbang masalah dan mafsadah. Namun kalau memang bisa memberikan nasihat dengan baik, nasihat dengan baik. Kalau nggak bisa, kasih kita pika buku-buku ya yang bisa dipahami oleh uh, orang tersebut. Mudah-mudahan dengan itu menjadi eh, terbuka apa yang dimaksud dengan apa yang diucapkan tadi. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon dengan Umu Cikar di Mutiara Gading. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ustaz, eh, saya mau nanya tentang hukum isbal bagi laki-laki yang apa pakaian jas hujan itu apakah berlaku juga? Iya, cukup Umu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah alam bersawab karena itu sebenarnya bukan pakaian ya karena itu sebenarnya untuk melindungi diri dari hujan ya sehingga tidak basah pakaian kita mudah-mudahan tidak masuk di dalamnya Allah alam bersawab ya ya demikian nah Ustaz. nah mungkin uh, uh, ini akhir perjumpaan ya. di sehari hari ini Ustaz ya mm -hmm. kesimpulan dari uh, kajian tadi bahwa pertama orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya itu nanti hartanya akan dimisalkan ya mustilah malu yaumil qiyamah eh, syaja'an akro yaitu uh, ular ya ular ular jantan ya lahu zabibatan di mana di di atas kedua mata ular tersebut ada eh, titik-titik uh, hitam ya, dua titik hitam di situ kemudian dikalungkan di atasnya dan juga akan disetrika ya dari setrika api neraka di jidatnya, di punggungnya. Kemudian yang kedua orang yang musbil, orang yang suka mengundat-undat dan orang yang suka bersumpah palsu untuk dagangannya, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak disucikan dan bagi mereka agar yang pedih. Ya, kemudian orang yang sombong nanti itu akan dibentuk diserupakan seperti seekor semut kecil yang berupa bentuk manusia di mana akan diliputi dengan kehinaan dari berbagai macam arah, kemudian digiring menuju penjara yang ada di dalam neraka jahanam yang namanya bulat yang akan di apa ta'luhu narul anyar yaitu akan diberikan eh, uh, api neraka dan diberi yaitu dari racun-racun yang ada di dalam api neraka tinatal khobar racun-racun dalam neraka itulah ya mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan itu karena begitu begitu ngerinya kalau kita memahami dan menyadari ancaman-ancaman yang ada sementara memang dunia itu selalu menipu kita dunia itu selalu mengecoh kita ya hanya orang-orang yang disayang dan dikasih oleh Allah semoga kita termasuk di dalamnya dan kita berharap jangan kita terlalu percaya diri dulu dengan apa yang ada namun kita harus selalu khawatir, khawatir bainar roja wal khawf, bainar khawf wal roja, antara takut dan harap ya sehingga kita jangan terlalu pede ya sehingga kalau kita sombong, ujub, bangga diri, tapi kita harus khawatir dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan. Kalau kita bisa mengetahuinya, kita katakan itu merupakan rahmat dari Allah SWT sehingga kita bersyukur, jangan sombong, jangan sebaliknya. Demikian, wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين